السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليثيره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا Ibu-ibu pengennya suaminya cepat mati atau enggak? Oh, kok aneh. Kalau bapak-bapak rata-rata pengen cepat mati, biar nikah lagi. Nah ini anak buat untuk mengungkapin uh, eh, hati mereka bu, ibu biar tahu. Padahal ada yang salian cinta yang sejati harusnya dibawa sampai mati alias surga yang nanti endingnya di dalam firman Allah jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim Surga Aden itu nanti akan dimasukin oleh nenek moyangnya, suami istri dan anak cucunya. Masya Allah, dengan syarat wa man solaha amal solehnya sama. Makanya kalau ada yang bertanya, mungkin nggak suami istri anak ngumpul satu surga? Jangankan suami istri anak, kakek nenek kita nanti Allah katakan masuk jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim tapi dengan syarat wa man salaha Amal soleh ini tidak akan bisa didapat kecuali lewat pendidikan dan pendidikan serius ditimba dari Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salaful ummah dan itu baru akan wujud dan menghasilkan ketika dibenak semua pendidik terpatri ayat makna dan konsekuensinya ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara dan kalau tidak dijalankan diculukin oleh Rasulullah ma min muslimin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu wa huwa yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa lam yajid raihadal jannah rawahul bukhari wa muslim atau muttafaqun alaih tidaklah ada seorang hamba muslim diberikan tanggung jawab oleh Allah termasuk kepemimpinan rumah tangga mati saat mati berkhianat terhadap amanahnya maka tidak menemukan baunya surga. Allahu Akbar. Bahkan Syekh Muhammad Ibn Salah Al-Uthaymin di dalam ta'lik as syar'iyah syar'iyyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah memberikan satu penjelasan termasuk bagian daripada penipuan yang dimaksud hadis tersebut membiarkan alat-alat haram di dalam rumah termasuk musik apalagi kita biarkan anak kita main game sampai game bener kita biarkan istri kita nonton sinetron akhirnya antum-antum semuanya kalah saingan ya toh? antum jelek-jelek begini dibanding bintang film. Apa nggak lama-lama istri istri antum tayu apa namanya apa berbelok hati ya nggak bu kok nggak jawab nggak alhamdulillah masya Allah hebat nih di sini maksudnya ya dan apa tak mana tahan setiap hari lakinya melihat wanita-wanita yang seperti itu dandanannya tidak berbelok apa arah berbelok arah apa hati arah karena hatinya lagi walaupun empat tetap satu arah gitu satu hati itu makanya harus berprinsip siapapun perempuan harus menjadikan inilah suami saya yang terakhir dan laki-laki juga begitu Inilah istri saya yang pertama. Bener nggak pak? Ada, anak nggak ngomong salah kan? Itu. Yang salah yang nanggepin aja. Oke. Dengan demikian hadirin sekalian, kita semuanya harus menjadikan diri kita pendidik. Maaf, ada kesan salah selama ini kita bangun. Yang namanya guru, yang namanya pendidik, yang kerja di sekolah. Atau yang ngajar TPA di masjid. Atau yang mereka sekarang ini tinggal di pesantren-pesantren. Bahkan maaf, security pun kerja di pesantren. Gak dinyatakan bagian dari pendidikan. CLS pun tidak. Tukang masaknya pun tidak. Ini salah. Bahkan proses pendidikan yang integral adalah menjadikan semua alat pesantren adalah bagian daripada suksesi pendidikan. Coba guru-guru memerangi di Jakarta. Anak-anak sekalian tidak boleh di pondok ini ngomong lo gue, lo gue. Eh, sekuritinya. Eh, lo mau kemana? <laughs> eh, dua lo, unyok. Wah, eh, eh, itu dah. Nggak nyambung. Seragam harus. CLS juga begitu. Marah-marahin anak ya biasa anak naik turun naik. Kamu naik turun naik turun tingkahnya kayak ayam horen tau nak? Eh, itu kan gitu. Dia marah-marahin. Itu. Akhirnya apa? Gagal sang guru yang sudah susah payah di kelas. Begitu juga di rumah. Pendidikan bukan hanya tugas kalau sudah kita canangkan kita semua pendidik, bukan hanya tugas seorang ibu. Maaf, di Indonesia ini wabil khusus ada salah bagi-bagi tugas pendidikan. Semuanya ibu, antar jemput sekolah ibu, daftarin anaknya ibu, nganterin ke TPA ibu, pipis pun yang dibangunkan ibunya, termasuk juga ngas nyiapin makanannya ibunya mengevaluasi pelajaran ibunya. Terus bapaknya kemana? Inilah negeri sang ibu. Ayah di Indonesia itu banyak orang-orang yang ngaku ayah. Hanya sekedar punya anak. Ini sama aja seperti orang baru bisa megang bola langsung mengaku pemain bola. Diketawain orang nggak pak? Iya. Banyak ayah yang tidak tahu anaknya balik. Sudah head yang perempuan dan sudah mimpi basah yang laki. Ayah hanya hadir di tengah komunitas anaknya ketika anak butuh uang. Itu namanya ayah merek ATM. Dibutuhkan hanya ketika butuh uang. Sehingga di salian banyak pendidikan terbengkalai. Maaf, ya sehingga banyak anak-anak yang sudah yatim sementara ayahnya masih hidup karena ada ayah tidak ada ayah sama saja ada ayahnya hafalan Quran juga itu-itu aja nggak ada juga itu ada ayahnya nggak ada ayahnya sholatnya juga begitu ngaji juga seperti itu akhlaknya juga seperti itu apa ngaruhnya Padahal di dalam Al-Quran Pendidik itu yang ditonjolkan oleh Allah laki apa perempuan? Hah? Luqman al-Hakim laki apa perempuan? Yakub alaihissalam ketika wafat memberikan tausiah kepada anaknya laki apa perempuan? Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ujung tombak para pendidik adalah para rasul, para nabi. Semuanya laki. Dengan demikian, kita harus rubah mindset. Kita harus rubah pola pikir kita di dalam pendidikan. Nah, kalau kita sudah memahami itu, kita harus juga punya semacam uh, apa namanya pemikiran selanjutnya. Kalau saya ingin menjadi pendidik, apa yang harus saya lakukan supaya sukses? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah rata-rata ulama-ulama besar itu bukan dibesarkan di dalam proses sekolah-sekolah, kuliah-kuliah. Imam Syafi'i S1 apa S2? Gak ada. Nabi Muhammad itu Pak nggak punya kelas. Sekolahnya Nabi Muhammad gedungnya gimana? Gak ada. Nggak punya nggak punya, aula nggak punya, apalagi laboratorium, apalagi auditorium, nggak ada. Tapi masya Allah, tak ada satupun muridnya yang gagal. Kenapa? Inilah rahasianya. Rasulullah SAW mencanangkan pendidikan seluruh lokal pendidikan adalah seluruh alam Area pendidikan adalah lingkungan. Tak mengenal masjid, lingkungan pendidikan, tak mengenal madrasah. Bahkan saat mendidik buang hajat langsung di toilet. Diajarkan kepada sahabat-sahabatnya. Atau sahabatnya melihat. Sampai adab etika perhubungan suami istri di rumahnya dipenuhi dengan sunnah. Pak, sekarang saya tanya, buang hajat jadi contoh itu mana ada kalau enggak Rasulullah? Antum berani cerita buang hajat ente? Masya Allah. Itu kalau enggak orang paripurna sempurna wa inna kala ala khuluqin adim. Dan ketika Aisyah ditanya khuluk akhlaknya Rasulullah adalah khulukul Quran. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada istri-istrinya. Ya untuk membacakan ya wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah tuturkan semua ayat-ayat Allah yang dibacakan di rumahmu kejadian apa saja di rumahmu saking apanya Pak sempurnanya Ya kalau kejadian rumah kita disuruh cerita semua, gimana Pak? Rubar rumah kita. Itu subhanallah. Loh ini kok ada orang menghina-hina muridnya Rasulullah. Menghina-hina keluarga Rasulullah. Subhanallah. Dari mana nih? Ya. Nah, ini sekalian pilar-pilar pendidikan yang harus kita pegang, yang harus kita kuasai. Pertama, dasarnya dulu pendidikan adalah bagian daripada ibadah. Ini dulu harus kita ngerti. Kalau sekarang kita sudah mencanangkan bahwa mendidik anak adalah bagian daripada ibadah dan sudah didasarkan ikhlas dan benar, ada nggak istilahnya malas-malas uga-ugahan? Kalau antum menjalankan pendidikan ini seperti menjalankan sholat jamaah di masjid, rajin, rutin keluar masuk masjid. Kalau antum menjalankan pendidikan ini seperti antum menjalankan haji umroh, dan kalau antum seandainya sekarang ini menjalankan pendidikan ini seperti antum menjalankan dikir pagi sore, insya Allah jadi anak antum. Iya Ya. Wong jangankan mendidik anak, Rasulullah aja mengatakan wa fi bud'i ahadikum sadaqah di dalam kemaluan di antara kalian itu ada sedekahnya. Itu. Iya, dengan demikian hadirin salian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau memang sudah seperti itu, bagaimana kita menjadikan seperti yang dikatakan di dalam doa yang biasa dibaca oleh Umar bin Khattab, Allahumma ja'al amali kullahu saliha waj'alhu liwajhika khalisa wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Ya Allah, jadikanlah amalku semuanya soleh, baik. Dan jadikanlah semuanya untuk wajahmu ikhlas dan jangan kau jadikan untuk siapapun. Saya memandikan anak ikhlas. Saya menyuapin makan anak ikhlas. Saya nganterin anak ke sekolah ikhlas, ke TPA masjid ikhlas. Bahkan Kadang-kadang kita harus mendapatkan kendala. Tidak kita anggap itu suatu berat, suatu hal yang berat. Insya Allah. Bahkan faedah ikhlas, Masya Allah. Makanya orang itu rata-rata kalau ngeluh-ngeluh itu rata-rata ikhlasnya kurang. Kalau dia mengeluh, melakukan kebenaran, rata-rata ikhlasnya kurang. Kenapa? Rasulullah SAW mengatakan, "Salasun la yaghillu bihinna qalbu mri'in mumin. Ada tiga perkara yang tidak membuat hati seorang mukmin gampang kesel, dongkol, kecewa. Yang pertama ikhlasul amalillah mengikhlaskan amal karena Allah. Yang kedua, wa munasahati wulatil amri, menasihatin pemimpin, wabil khusus dan secara umum. Kalau kita di dalam hidup ini kita budayakan saling menasihatin, tidak ada yang kesel-keselan. Nah, yang terakhir waluzumu jama'atihim tetap di atas jamaah kaum muslimin. Ya. Coba sekarang ibu kalau ikhlas nyuci walaupun setumpuk nggak ngeluh insya Allah yang sekarang kadang-kadang ada cucian aduh belum dicuci ngadepin anak belum mandi aduh belum mandi ngadepin masa belum masa aduh, belum masa Sampai dirinya sendiri belum mandi, aduh, belum mandi saya. nusa siapa mandiin? Itu. Kalau dijalanin makanya, ibu-ibu ini saya doktrinkan, ngadepin masalah rumah tangga dan tolong dijamkan masalah rumah tangga itu selalu update dan dinamis. Siapa yang rumah tangga pengen gak punya masalah, nikah aja sama tiang listrik, aman. Nggak pernah protes. Pasti update. Tapi ada solusinya apa? Setiap masalah adepin, jangan dipikirin, apalagi dihindari. Suka-sukanya kita itu kan, kalau ada masalah dipikirin terus, nggak dihadepin, malah dihindari. Nah, jadi masalah. Contoh, sekarang anak jatuh nilainya di sekolah. Dihidupin. Caranya setiap sekolah direview kembali, selesai, kita remit, kita evaluasi, kita adakan trial-trial. Insya Allah, wongkon orang sekolah anak itu kan kalau soal masalah hitung-hitungan nilai itu kan ada yang high, ada yang middle, ada yang low. Dan itu juga bukan menjadi suatu tujuan utama pendidikan. Kalau nominal, maaf, kalau sekarang nilai-nilai kelas itu menjadi tujuan orang tua di dalam mendidik anak, berarti orang tua sedang mencipta anaknya jadi kalkulator. Makanya hadirin sekalian, pendidikan Rasulullah tidak pernah dibangun itu, walaupun penting itu nilai. Makanya sahabat macam kayak apapun, mau yang high, mau yang middle, mau yang low, semuanya punya ketua keutamaan di hadapan Rasulullah. Nah, ini sistem pendidikan ini yang harus diterapkan. Dengan demikian, sahabat yang masyhur seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali punya kelebihan. Yang sekarang ini riwayatnya atau ketemu Rasulullah SAW tidak seperti sahabat-sahabat yang lainnya juga punya kelebihan. Bahkan ada sahabat-sahabat yang ketemu hanya sekali, hanya dua kali. Setelah itu pergi ke rumahnya, wafat, tetap juga punya keutamaan. Ini pendidikan. Karena pada dasarnya tidak ada anak yang lemah, adanya anak yang belum tergali kelebihannya. Gak ada kok. Ya. Mana ada sih sekarang ini terus udah gak taruhlah gini kita ponis anak-anak yang rankingnya belakang belakangan itu wes sana buangan ini berarti di, juga di rumah di rumah di ini di, di lingkungan nggak laku dong buktinya alhamdulillah saya yakin di sini nggak ranking satu semua kan dulu itu kalau ranking satu dari belakang iyalah gitu kan itu jadi orang semua bisa hidup semua punya profesi juga ya bisa menghadapi problem hidup. Kalau memang begitu nominal itu hanya laku di kelas. Kalau sudah hidup mau ranking satu, ranking dua, ranking tiga, akhirnya adalah bicara apa? Nasib. Dan inna kromakum adalah yang menentukan. Udah, selesai. Dengan demikian hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah paham seperti itu, insyaallah anak yang di depan kita semuanya adalah aset. Ya, ya, yang kedua mendidik adalah perjuangan. Makanya selalu banyak masalah, selalu banyak tantangan dan tidak bisa meleng sedikit pun. Bahkan hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ibaratnya kalau mendidik itu bahasa perjuangannya nggak hitung-hitung waktu, nggak hitung-hitung tenaga, nggak hitung-hitung materi. Coba kalau orang tua bersikap di dalam mendidik anak seperti kerja di perusahaan. Anak lagi pipis, pipisnya jam 7 sore. Uh, ini jam kerja saya sudah habis. Eh, pipis sendiri. Ini kayaknya jamnya belum waktunya nak. Nanti nyusunya dua jam lagi. Hmm, jadi enggak? Ya. Dan itulah watak yang diberikan Allah kepada orang tua semuanya. Makanya dari kalian dimanapun sering saya katakan, memiliki anak itu banyak susahnya daripada senangnya. Ini yang belum-belum nikah biar paham. Banyak susahnya daripada senangnya. Nah itu. Cuma Alhamdulillah kita itu dititipin rahmat oleh Allah Allah seneng disusahi anak. pokoknya sekarang ibu-ibu kalau punya anak 6 bulan nggak nangis, seneng nggak? Itu keliling ke ustad-ustad tukang rukiah itu. Pak Ustad, tolong dirukiah anak saya Pak Ustad. Nah, kenapa Bu? Ini Pak Ustad sudah enam bulan nggak nangis, lu kata Ustadnya. Bagus loh Bu. Itu kalau nangis juga ngeseli kok. Itu nggak denger nangis 6 bulan, <laughs> apalagi 6 tahun. Masya Allah. Antum tiap hari dimintain anak ini itu ini itu kesel. Tapi antum punya anak dari kecil sampai gede nggak pernah minta apa-apa. Coba ngenes nggak? Memang watak orang tua itu senang disusahi anak. Antum lihat dari mulai kandungan, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin orang tua ibu ya mengandung lemah semakin lemah kemudian ketika lahiran masya Allah taruhan nyawa bapaknya masih enak paling nunggu di depan klinik ambil tidur udah gitu kurang ngajar lagi ngimpi nikah lagi <laughs> udah ngeselin itu nah Nanti kalau sudah mulai ya bayi, masya Allah lihat ya pipis harus dipipisin, nggak hitung-hitung waktu. Bangun jam satu malam oke, okay. dua iya, jam tiga nggak ada hitung-hitungan. Setelah mulai bisa berjalan, jatuh bangun, kadang kecedot, kadang nyungsep, bawaannya orang tua itu was-was saja. -was Nanti giliran sudah umur 4-5 tahun, sudah mulai cari TK-nya. Kadang-kadang Masya Allah udah dicari TK, survei 4 TK nggak ada yang cocok. Masya Allah. Ambek ibu sama bapaknya tengkar. Nih pak, turunan kamu males sholat, males sekolah. <laughs> Wah itu, turunan lagi. Itu. Setelah masuk, Masya Allah, antar jemput. Nanti pindah. Setelah itu, Paling senangnya cuma sekali. Lulus, anaknya wisuda, foto-fotoan. Udah. Udah itu. Paling bagus itu selesai. Habis itu enam tahun. Habis enam tahun tambah tiga tahun. SMP tambah lagi tiga tahun SMA. Tambah lagi nanti apa? Universitas empat tahun Senengnya cuma sekali. Apa tadi? sudah foto-fotoan. Habis itu nikah dibawa orang ke Kalimantan. Bapak emaknya cuma ditinggalin foto wisuda Nah Itu. Nah, senengnya apa untuk punya anak? Hah? Tapi bapaknya itu bangganya setengah mati Masya Allah. Wah, anak saya itu Pak. Sekarang di Kalimantan itu suaminya jadi camat itu Pak yang satunya cerita, wah kalau anak saya itu yang kemarin eh, sekolah di Unram, Universitas Mataram Pak, yang nomor tiga, itu sekarang suaminya jadi kapolsek. Dan nah, bapak sering-seringnya dikirim, dikirimin apa? Ya paling banter itu bekas topinya suaminya. <laughs> ya untuk apa punya topi? Buat kondangan apa? Kondangan pakai topi polisi. <laughs> Geger sekampung. Itu Pak. Nah, hadirin sekalian oleh karena itu luruskan niat. Ada orang yang sekarang ini punya anak tujuannya untuk supaya nanti sekolah bisa kerja di perusahaan asing gajinya dolar keliru supaya jadi pejabat walaupun nggak salah keliru yang sahih, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Kita tujuan punya anak untuk muttaqin sampai Pak bercita-cita punya anak jadi ulama itu nggak ada di dalam kamu salafun Saleh. Di dalam Quran sunnah yang ada malah Rasul mengatakan man ta'allama al-ilma liyuchara fihi al-ulama wal yumariya bihi sufaha lam yajid raihatal jannah. Siapa yang mencari ilmu supaya bisa bersanding dengan ulama, syukur-syukur ulamanya atau bisa mendebat orang-orang bodoh tidak menemukan baunya surga. Loh, keliru gitu toh? Kan? Karena tidak semua orang juga jadi ustadz. Tapi kalau mutakin, dokter mutakin, pengusaha mutakin, camat mutakin, bupati mutakin, gubernur mutakin. hebatnya. Itu makanya Allah memberikan satu doa untuk kita. Rabbana hablana proses mencari jodoh. Sudah dapat wadurriyatina hasilnya. Tujuan utama waja'alna lil muttaqina imama. Jangan salah. Itu makanya kita sering baca doa ini. Ya. Hadirin sekalian, termasuk biaya-biaya yang kita bayarkan kata Rasulullah SAW wa afdalu dinarin yunfikuhu rajul dinarun yunfikuhu ala ila iyalih sebaik-baik dinar adalah dinar yang diinfakkan untuk keluarganya ya dengan demikian Rasulullah juga mengatakan innal muslima idza anfaqa ala ahli nafaqatan. Sesungguhnya seorang muslim ketika memberikan nafkah untuk keluarganya sekali naf nafkah wa yahtasibuha dia lakukan dengan ikhlas kanat lahu shadaqatan itu menjadi sedekah kanat lahu shadaqatun itu menjadi sedekah. Masya Allah. Antum kadang-kadang ngeluh kan. Pak, karena banyak anak, tuntutan hidup ini banyak, sehingga sekarang ini jarang sekali saya infak sodako. Untung keliru pahamnya. Antum tiap hari ngasih makan kat, hatta hatta lukma allati tadau fi fimra'atika sodako kata Rasulullah sampai sekali suapan yang kamu masukkan ke dalam mulut istri kamu sodakotun sodakoh Kemudian ada salian pilar yang berikutnya adalah utamakan keteladanan. Ya. Utamakan keteladanan. Hadirin sekalian, para pendidik memberikan eh, atau mengadakan survei hasilnya keteladanan adalah metode pendidikan paling influentif. Apa itu influentif? paling nyasar, paling tepat, paling nyentuh. Bahkan Profesor Dr. Zakia Derajat 74% anak terpengaruh dari keteladanan orang tua dalam proses pembentukan jati dirinya. Maka Rasulullah SAW mengatakan kan, kullu mauludin yuladu alal fitrah faabawahuna. Anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah kedua orang tuanya lah yang menyahutikan, menasronikan, memajusikan. Dari mana? Dari proses keteladanan. Utamanya pendidikan, khususnya keteladanan. Proses keteladanan itu 74 persen, Sebenarnya adalah teori-teori yang antum tanamkan itu. Jadi 100 persen, 74 persennya itu keteladanan masuk. Kalau antum hanya teori, eh datang ke masjid loh bapaknya nonton TV, Eh lo ke masjid ya kalau enggak gue gebuk sama sarung. Eh bapaknya main catur. Ya enggak kena. Kalau ke masjid pun malah enggak karu-karuan di masjid. Ya? Ini diperhatikan keteladanan. Apalagi kita suka menyelisihi apa yang kita lakukan. Yang selanjutnya mendidik dengan kelembutan dan cinta. Fabima rahmatim minallahi lintalahum ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك dengan rahmat Allah dengan itulah kamu jadi lembut makanya Masya Allah makanya dalam hadis Rasulullah Inna Allah idha arada bi ahli baitin khairan adkhalahumullahu rifqa Allah itu kalau menginginkan kebaikan di dalam keluarga seseorang itu dimasukkan ke dalamnya kelemah lembutan. Rahmat. Kalau di, kalau kamu sekarang keras kepala, kasar omongan, orang pada lari. Makanya Rasulullah menegur di antara sebagian yang ada, "Inna minkum munafirin." Sesungguhnya di antara kalian termasuk orang-orang yang bikin lari. Bakasar. Oh, Nabi Musa alaihissalam aja pak dengan Fir'aun masih apa? Dibasiatinul Allah. Fakula lahu qawlan layyina la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, ucapkan kepada Fir'aun dengan ucapan lemah lembut. Mudah-mudahan dia takut, aku sadar. No. Allah Fir'aun. Siapa di antara kalian kita yang lebih baik dari Musa. Dan siapa sih di antara mat'u kita di selombok ini yang lebih jelek daripada Fir'aun? Ada. Saya kira nggak ada deh seluruh Indonesia yang lebih jelek daripada Fir'aun. Itu masih diperlakukan oleh Nabi Musa فقولا له قولا لينا لعله يتذكر لعله يتذكر أو يخشى dengan demikian yang sekalian, Allah Rasulullah SAW mengatakan inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa sana. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan menghias eh, tidaklah kelemah lembutan ada di dalam sesuatu melainkan menghiasinya dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan merusaknya. Sekarang kita akan uh, bahas Jangan mencela anak. Nah ini kadang saat cengkel sudah capek, pikiran penat, banyak masalah, suami mau nikah lagi. Wah, itu. Uh, rasanya gimana, Bu? Alhamdulillah, Masya Allah. Baru kali ini saya double bin. Ya. Akhirnya pak Keseimbangan pikiran hilang. Kesadaran hilang bahkan kelemah lembutan berubah menjadi kasar dan omongan-omongan semakin tidak teratur termasuk mencela, menghujat, mengutuk bahkan mendoakan buruk. Nah, ini tolong sepenat apapun mulut kita kata Rasulullah, amsik alaika lisanak, tahan lisan kamu. Karena ciri orang mukmin kata Rasul sallallahu alaihi wasallam "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Dan ini butuh latihan. Tapi kalau antum tiap ada masalah, ceplos, cerewet, nggak enak ngomongnya, itu biasa. Makanya ketika Rasulullah mendapatkan dari salah seorang istrinya ucapan-ucapan yang tidak patut, langsung Rasul tegur, dihentikan dan istrinya pun berhenti. Di antaranya Aisyah radhiyallahu anha pernah sedang ada sesuatu dengan Sofia. Akhirnya dia mengatakan saat itu ceritanya safar. Kendaraan Aisyah masih banyak kosong, sementara kendaraan Sofia penuh dengan muatan. Sampai nggak kuat, akhirnya Rasulullah SAW punya ide, wahai Aisyah, bisa nggak sebagian barangnya Sofia dititipkan di kendaraan kamu. Eh, enak aja. Barangnya si Yahudi pendek itu. Subah. Si Yahudi pendek. Karena memang beliau itu tinggi. Apa kata Rasulullah? Laqad kulti kalimatan. Lau muzizat fil bahri lama zajatuh. Kau telah mengatakan satu kalimat wahai Aisyah. Kalau digunakan untuk Campuran di lautan akan mengeruhkan. Luruskan. Anak antum ngomong nggak boleh, jangan jangan, jangan dibiarin. Mau cuci jempol lagi nih kamu bisa ngelawan sama teman kamu. Kalau lain kali nanti kamu dikatain tokek, katain aja buaya, lebih gede. Itu. Terus kalau dikatain buaya apa ya? Eh, apa ya? Kebo. <laughs> ini pendidikan hebat. Gitu juga kadang maknya mencontohkan cara ngeyelnya di, dengan suami dipantau oleh anak. Cara padunya sama tetangga ditiru oleh anak. Tanpa sadar orang tua tidak merasa dia mendidik anaknya tahu-tahu meniru. Hmm. Karena watak daripada perempuan itu ada lima. Satu yang bicara. Itu ini berdasarkan penelitian akurat, nggak meleset. Ya, bahkan Taufik Al-Hakim mengatakan, saya itu dinyatakan di tengah laki-laki paling cerewet, ternyata setelah bergabung di tengah perempuan dinyatakan paling pendiam. Oh, itu. Ya jangankan sekarang. Makanya kata beliau, jarang sekali saya ketemu perempuan berdua nggak ngomong. Ini cara Ya kalau laki-laki seperitas ngomong ya seperlunya. Habis itu menyibukkan diri. Kalau perempuan Masya Allah. Apalagi ngaji ketemu temennya udah pisah lima tahun. Bawa kacang. Ah mantep itu. Reuni. Reuni di taklim. Wah ngomong pla pla pla. Sampai kacangnya habis itu nggak berasa. Itu. Tapi kadang-kadang kalau pulang ditanya, Mbak, gimana Mbak kajiannya? Wah, bagus pokoknya Pak. Bagus sekali tadi itu. Hmm, pokoknya mantep. Nggak ada kajian yang lebih bagus dari itu. Terus tolong Mbak, saya dikasih penjelasan dikit. Oh, untuk lebih jelasnya, ada rekamannya di Yufit. Hmm, Hah, itu. Itu menunjukkan nggak ngikutin. Oh, judulnya aja hilang kok. Itu. Ini eh yang kedua, wanita itu paling peka dengan penilaian. Kalau antum diomongin kopi hantum itu jelek, nggak bakal tersinggung. Ya, diomongin uh, apa namanya sepatunya buntung, tenang. Wong kadang-kadang celana ampe ngepir kak sobek keraja tenang. Tapi perempuan dikatain cil ini jilbabnya rendranya aja. Wah mbak ini udah udah nggak zaman mbak. Wah sampai rumah kepikiran itu. Wah saya dihina ini ini. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang masalah hina menghina, wailul likulli humazah. Nah, karena humazah perempuan. Itu ketika Allah juga ya ayyuhalladzina amanu ya tentang e, itu jangan membenci kaum dengan kaum. Allah menyendirikan ya wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Allah khususkan perempuan karena hina menghina, rendah merendahkan di kalangan perempuan itu sensitif. Makanya perempuan itu harus dirayu banyaknya. Ya. Yeah kalau laki-laki harus banyak dipuji. Nah itu Pak. Laki banyak dipuji, istri banyak dirayu. Kalau bisa rayuannya sampai kumbal itu. Wah senang dia. Tuh. Ini watak. Yang ketiga, paling seneng ngumpul. Makanya perkumpulan-perkumpulan perempuan itu di mana-mana banyak sekali. Yang ilhal aja banyak kok. Yang kosip itu kan sampai majelis gosip itu berbeda-beda tema. Ada khusus majelis membicarakan istri-istri yang punya utang. Ada yang majelis lagi khusus untuk membicarakan gaji tetangganya. Sampai ada orang hafal gaji tunjangan tetangganya. Lengkap THR-nya. Ada yang khusus membicarakan suami-suami mau nikah lagi Wah, itu dan tiap hari mengupdate kalah tuh WA. Nah, itu makanya di sini harus dipotensikan. Ayo ngumpul taklim, ngumpul tahfid. Masya Allah, kisah menarik Zubaidah, istri Harun Ar-Rasyid. Punya pembantu seratus semuanya hafal tiga 30 juz. Tuh, sibukkan. Istrinya kasih majelis kayak begini. Insya Allah bagus. Ada majelis lagi untuk tahfidz positif. Kalau enggak, perkumpulan bakal liar. Yang selanjutnya, perempuan itu lebih banyak mempertimbangkan aku punya apa, bukan aku punya siapa. Beda dengan laki, aku punya siapa, bukan aku punya apa. Makanya wajar banyak laki-laki demi perempuan rela kehilangan harta. Tapi kalau perempuan rela kehilangan, bawa oh, diam aja. Gak ada nusin. Ah, itu kebanyakan. Allah a'lam Dan sensitif termasuk juga. Intinya itu. waspada media perusak. Nah, di sini juga tolong diperhatikan televisi kita. Ibu-ibu sekalian, kalau kita bisa alokasikan TV kita ke TV-TV dakwah silakan. Kalau enggak matikan. Kalau memang sudah terpaksa sekali kontrol, jangan membiarkan. Bahkan para uh, ahli pendidik mengatakan kehancuran di antar kehancuran orang tua membiarkan anak melakukan tiga hal sekarang ini. Satu, membiarkan TV bebas dipakai kapan saja. Yang kedua, termasuk eh, HP gadget ya. Yang ke kedua, membiarkan anak main game tanpa kontrol. Yang ketiga, membiarkan anak dibawa temannya keluar tanpa pengawasan. Apalagi perempuan dibawa laki. Hancur, hancur untuk Ya. Yang bukan hanya hancur, bejus. Makanya gambar-gambar di rumah juga dihilangkan. Jangan ada. Innal malaikata la tadkhulu baitan fi suratun wala kalbun. Malaikat itu tidak akan masuk rumah yang ada gambarnya, ada anjingnya. Rumah dikasih anjing. Pantasnya apa sih? Muslim itu, ya. Ya. Sekarang antum bangganya apa, pantasnya apa, enaknya apa? Punya rumah, eh punya rumah ada anjingnya. Apalagi kalau disesuaikan dengan hadis Rasulullah, antum paling sengsara Kan kalau kita mendengarkan gonggongan anjing dianjurkan ta'awud. Kalau gonggongnya per lima menit antum capek kan? A'udzubillah. A'udzubillah. Itu saingan antum sama anjingnya. Itu aja sudah lemah kok. Apalagi antum sekarang malaikat nggak masuk. Ya, yeah? udah. Sekarang ini masya Allah pak. Kemarin saya hmm, public ke salah satu daerah di Sumatera Bukit Tinggi kegemaran orang itu memelihara anjing sampai anjingnya itu dikasih minum madu susu astagfirullah Anak tanya, antum minum madu sebulan berapa kali? Enggak mesti Ustaz. Ini anjing tiap hari katanya. Ya Allah, itu anjing untuk berburu coba babi ini. Kegemaran aja hobi. Masya Allah. Alhamdulillah. Muslim sekarang hidupnya itu habaan mentura hidupnya sudah kacau balau. Ya, tertawan dengan berbagai macam syubhat dan syahwat. Selanjutnya Nabi salim bersikaplah adil sama anak. Sikap adil akan membuahkan banyak dampak. Satu, sang bunda dan sang ayahanda akan dicintai anak secara merata. Kemudian yang kedua akan menimbulkan efek psikologi yang ektidal, yang adil juga. Anak juga nanti akan terbiasa bersikap adil. Yang ketiga, nanti tidak memundulkan dendam di masa depannya. Kalau anak sudah diperlakukan tidak adil sama orang tuanya, pasti kecil besar nanti ada rasa ingin balas. Minimal ada dendam yang tidak akan bisa terlampiaskan kecuali dia akan perlakukan kepada anaknya serupa. Oh kasihan kan pak. Makanya Rasulullah mengatakan, "I'dilu baina auladikum", bersikaplah adil kalian bersama ama anak-anak kalian. Adil dalam masalah hibah, dalam masalah memberikan seragam pakaian sekolah, dalam masalah uang-uang jajan, dalam masalah sekarang ini apa? E, memberikan papan pangan harus kita samakan. Selanjutnya bijaksana dalam memberikan hadiah Ya, jangan sampai sekarang kadang-kadang prestasi dinilai dengan materi terus. Kalau kamu ranking satu saya beliin sepeda. Kalau ranking ini, kalau kamu menang olimpiade nanti saya akan jalan-jalan makan ke rumah makan ini. Materi terus, jangan. Selanjutnya, jangan tergesa-gesa ingin memetik hasil. Ya, memetik hasil. Kadang-kadang hadirin sekalian, pendidikan terhambat, bahkan gagal karena pelakunya tergesa-gesa. Al-ta'anni kata Rasulullah, kita bersikap hati-hati dan tidak tergesa-gesa dari Allah. Wal ajalah, sikap tergesa-gesa adalah syaitan. Terkadang pendidikan yang sudah kita canangkan berpuluh-puluh tahun, itu hasilnya sampai mati pun kita belum dapat. Bahkan Pak maaf, banyak anak-anak yang kenal sunnah, eh, banyak orang-orang yang kenal sunnah dapat hidayah setelah orang tuanya wafat. Masya Allah. Bahkan ada hadirin sekalian sudah lama meninggal dunia, dapat hidayahnya sudah menjelang meninggal dunia. Siapa tahu? Makanya yang paling penting kita harus mengerahkan sebab hasilnya itu di tangan Allah. Sehingga diri sekalian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yahdillahu fawal muhtad wa may yudlil faulaika humul khasirun." Memang milik Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Laisa 'alaika hudahum Muhammad, bukan tugas kamu memberikan hidayah mereka, walakinna Allah yahdi man yasha. Allah lah yang akan memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki. Oleh karena itu, barang siapa yang sekarang ini masih belum mendapatkan hasil pendidikan anak, maka hendaknya ingat ceritanya Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun mendidik anaknya masih tetap nggak mendapatkan hidayah. Apakah Nabi Nuh gagal? Tidak. Bahkan dijulukin oleh Allah innahu kana abdan syakura sesungguhnya dia adalah hamba yang pandai bersyukur. Yang siapa sudah bertahun-tahun mengajak istrinya untuk ngaji susah. Pakai jilbab masuk ogah Dan cara pakai jilbabnya seperti model aturan lalu lintas buka tutup. Ya sabar. Ingat ceritanya Nabi Nuh sama Nabi Lut sampai wafat tidak mau mengikuti agamanya Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Luh. Saat kita masih belum mendapatkan hasil atas dakwah kita yang kita lakukan kepada kedua orang tua kita, maka masya Allah ingat Nabi Ibrahim alaihissalam. Atau mungkin secara umum kita berdakwah, makanya dari sekalian dakwah itu bukan soal masalah besar kecil banyak sedikit. Dakwah adalah hidayah. Makanya ada pengingat yang paling baik dari seorang ulama supaya dai ulama tidak bangga dengan jumlah banyaknya jamaah dengan peringatan yang cukup telak wahai para doa, waspadalah dengan jamaahmu yang banyak bisa saja mereka yang mendapatkan petunjuk dulu daripada kamu apa enggak menjadi bumerang itu Untian kalimat kita banyak menyadarkan orang, tapi ternyata kita masih tertarung di dalam kaki sendiri di atas apa? Kesesatan. Atau minimal kita hanya indah di dalam suara, indah di dalam retorika, tetapi pengamalan di dalam tataran realitanya tidak. Bukankah jamaah-jamaah kalian lebih dahulu mendapatkan hidayah daripada kamu? Makanya para ulama itu kalau mengaji itu nangis. Ya, najis. Dan ingat, <clears throat> Masya Allah, Allah mengomentari Nabi Nuh alaihissalam, "Wa ma amana ma'ahu illa qalil." Tidaklah beriman dengan Nabi Nuh kecuali sedikit. Subhanallah. Dan ingat rayuannya Nabi Ibrahim kepada bapaknya lihat. Kelembutannya. Ya abati la ta'budis syaitan. إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا يا أبت suatu rayuan, kelembutan, panggilan yang paling mesra untuk seorang bapak dari anak. Kalau dari bapak untuk seorang anak, ya bunayya. Walaupun akhirnya bapaknya tidak memilih Islam. Bukan salahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang terakhir, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mungkin saja dakwah yang sudah kita canangkan tidak mendapatkan atau belum membuahkan hasil. Maka banyaklah berdoa. Akhirnya masalah itu kan ada tiga pak. Masalah yang kita hadapin itu bisa kita selesaikan. Kita hadapi penuh dengan ketawakalan. Yang belum kita cari solusinya juga penuh dengan ketawakalan. Yang tidak kita serahkan kepada Allah lewat doa. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما contoh Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a contoh ya yeah. di antara doa panjang ada di sana Rasulullah mengajarkan Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainina wahdina subulas salam ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأبوى وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ما شاء الله اللهم بارك لنا fi asma'ina wa basarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina. Itu doa. Karena berapa banyak hal-hal yang kita anggap mustahil lolos lulus tembus karena doa. Lihat Pak, mustahil nggak istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak umur 80 tahunan. Mustahil nggak orang yang sudah masuk perut ikan keluar hidup. Semuanya ternyata berkat doa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Orang yang masuk kejepit ke dalam goa. Tertutup mulut goa dengan batu yang sangat besar. Bergeser dengan apa? Doa. Makanya jangan malas. Katanya Umar bin Khattab. Bagi saya bukan soal pengabulan. Yang penting aku diberi ilham Allah. Mau berdoa. Karena kalau sudah berdoa, pengabulan bakal di sampingnya. Itu. Apalagi Allah Rasulullah SAW mengatakan, "Malam yas'ilillah yagdabu alaih." Siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah marah kepadanya. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan, "Ma min da'watin ma min muslim, maaf. Ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa bihi ismun wala qati'atu rahmin." Tidaklah ada seorang mukmin muslim berdoa dengan satu doa yang tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahmi illa stajaballahu taala bi ihda salasin melainkan Allah pasti akan mengabulkan salah satu di antara tiga. Ah, kan? Yang pertama imma ayu ajila lahu da'watahu doanya dikabulkan dikontanin oleh Allah. Minta uang pasti uang. Minta jodoh kasih jodoh. Minta sehat kasih sehat. Au atau disimpan Allah di akhirat. Jadi kalau antum berdoa untuk keduniaan nggak dikabulkan Allah jangan sudan dulu bisa saja boleh jadi ditahan Allah untuk nanti kepentingan akhirat kita. Karena kalau dikabulkan di dunia semua, kita nggak punya bekal akhirat, nggak masuk surga, lebih sengsara kan? Au yadfa anhu as-su'a bimisliha bimislih atau digunakan Allah untuk menangkis doa atau menangkis takdir maaf sepadan dengan doa tersebut. Apalagi di sana ada hadis la yaruddul qadar ila doa tidak ada satu yang bisa merubah takdir kecuali doa. Jadi mana jeleknya? Kalau sekarang dikabulkan alhamdulillah minta uang 500 juta. Eh ternyata kita nggak tahu di dalam catatan takdir Allah bulan Desember depan ini antum dicium sepur, cium truk atau jatuh ke jurang. Akhirnya ditahan oleh Allah berkat doa kita. Nah, seandainya sama-sama ditunjukkan ke antum, Mas, boleh 500 juta atau kejebur curang? Hah? Kejebur curang apa 500 juta, Pak? Nah, itu masalah, masalah. Dan Allah paling tahu dan paling mengerti tentang maslahatnya hamba. Aku disimpan di akhirat. Ya, karena dilihat sodakohnya pelit. Sholatnya nggak khusyuk, ngaji datang ngantuk, minimal nggak paham, ngeblong semua. hitung hitung eh, ente ini nggak masuk surga ini kalau doanya saya kabulkan semua di dunia. Masuk-masuk pun terlalu lambat. Hikmah Allah cinta sama antum. Udah wahai hambaku, doa sebagian kamu yang di dunia saya tahan untuk kepentingan antum di akhirat. Au yattakhiraha lahu fil akhirah Makanya yang penting berdoa. Masa rajin ngetuk nggak dibukakan, nggak mungkin. Saya kira demikian karena e, sampai jam 11 saja dan nanti masih ada lagi dan mungkin ada yang mau bertanya silakan 5 menit atau 10 menit. Semoga tidak ada yang tanya biar cepat selesai. Ah, ini berakhir. punya anak umur lima tahun, tetapi sulit disuruh masuk TK. Sebetulnya pendidikan TK itu bukan harus ke lembaga. Oleh karena itu ketika saat sang ibu menemui anaknya tidak mau masuk TK, jangan kundah. Kita proses di rumah kita. Bisa kok. Dan kita nggak harus berbiaya mahal. Ya. Karena sebetulnya anak TK itu umur yang penting soleh, mandiri, ceria. Oleh karena itu, bagaimana supaya soleh, penanaman agama kan, supaya ceria kita bikin permainan-permainan yang mendidik, supaya dia mandiri, ya kita kan, yo pipi sendiri dilatih, ya terus kemudian gosok gigi sendiri dilatih, sendiri, pakai baju sendiri dilatih. Bahkan di negara-negara Eropa, ujian eh, TK atau PAUD itu bukan baca tulis. Baca tulis itu cuma rata-rata di Asia Tenggara, wabil khusus Indonesia. Kalau nggak bisa, nggak bisa baca tulis marah-marah. Tapi anaknya nggak bisa kencing sendiri, tenang aja. Sampai kelas 5 mau kencing aja, ma, gitu Mas Ian. Kalau di zona nggak boleh. Makanya ujian lulusan TK naik bus sendiri, naik tram sendiri, naik apa namanya kereta sendiri. Nanti ada ujian sosialisasi di wilayah yang kurang lebih segini ya. Ini itu ada main sepedaan, mobil dan permotoran, semua main. Nanti kalau ada temannya jatuh, nolong nggak? Nah, kalau nggak nolong berarti masih belum, masih gagal nih. Kalau nanti gantian kan per lima menit bisa nggak melepas untuk temannya? Nanti ada gantian per lima menit yang naik sepeda ganti mobil. Kadang-kadang egois. Wah ini belum lulus masih egois. Belum bisa setia kawan. Apalagi ada temannya jatuh malah oh, syukurin, syukurin, syukurin. Nah ini no gitu. Nah kalau di sini lulus, lulus itu. Yang paling lulus itu yang pinter ngakali anak teman-temannya. Itu makanya cerita yang paling laris di Indonesia apa? Cerita Kancil nyolong timun. Nah itu, itu ama Joko Bodo pas deh. Tapi kalau di sini eh, untuk naik kendaraan menguji mandiri saya nggak rekomendasi. Nanti anak antum hilang. Oh, kendaraan di sini mas belum sesuai dengan standar. Apalagi di Jakarta naik metro mini itu naiknya disayang, turunnya di gelandang hilang anak kita. Kalau di sana itu ini masya Allah semua tram, bis, kereta itu tepat. Cek. Gak ada meleset paling detik di di eh, Ketika saya ke Jerman tua, saya dari anak uji. Nggak pernah ada meleset kereta itu. Jam segini pas di depan. Ketujak tram ketika mulai naik itu merendah sendiri. Gitu. Nah, terus selanjutnya ibu, sekarang yang belum tadi mendapati anaknya belum masuk TK. Pendidikan TK jangan dipaksakan, harus umur ini. Bisa aja tahun depan, sambil ada penjelasan, sambil ada rayuan, diajak main sesekali, dikenalkan temannya. Insya Allah tahun kedua ketika sampai akhirnya bisa masuk. Tapi gak boleh anak tidak mengikuti PAUD. Bahkan rata-rata hasil orang yang tidak pernah sekolah paut itu rata-rata nggak -rata normal. Ya kayak kita kita nggak pernah TK kan dulu, makanya nggak beres semuanya. Pernah ada kelompok dokter dipilih di seluruh Indonesia yang terbaik, dikirim ke luar negeri gagal. Ternyata apa? Dicek pautnya nggak ada, karena paut itu pendasaran. Ya, nah orang di Indonesia itu kebalik. Kalau TK murah, naik dikit, naik, naik, naik. Kalau di Eropa beda. Yang pertama itu mahal. TK mahal, nanti nurun lagi SD, turun lagi SMA. Karena sudah final. Karena tadi itu target pendidikan cuma nominal. Ya, mencipta manusia kalkulator. Bolehkah memasukkan anak ketika usia ke pondok tahfidz yang tidak sunnah tapi nanti SD enggak jauh ini TK dimasukin pondok gimana ceritanya ke pondok eh? ke pondok jangan SD aja masih harus dilihat-lihat anak TK SD ini harus banyak dekat dengan orang tua karena kedekatan atau jauhnya orang tua bagi bapak dalam waktu yang cukup lama akan membentuk karakter yang tidak bagus ya kurang kasih sayang kurang hormat Akhirnya kadang-kadang nganggap orang tua itu kayak musyrifnya, apalagi musyrifnya kakak kelasnya. Udah tiap hari dia yelin. Pulang dianggapnya maknya kayak gitu, dia yelin aja. Karena apa? Rata-rata belum bisa musyrif itu mewakili seorang ibu. Makanya uh, di sini baca psikologi untuk mengetahui perkembangan kaitannya dengan uh, psikolog kejiwaan Pertumbuhan kaitannya dengan tubuh harus seimbang. Nah, karena gini, anak itu umur 1 sampai 4 bawaannya nyenengin. Seneng aja kan tumbuhnya anak umur 1 sampai 4. Tapi kalau 5 sampai 7 ngeseli. apa jadi berantakin? Ayo dibuat main-main, pedak diabur-aburin. Gitu? Iya nah, kalau sudah 8 sampai 17 nyusain. Jadi nyenengin ngeseli nyunya nyusai. Itu anak. Nah, wataknya anak umur SD itu seneng main. Makanya kalau anak umur SD ajaklah bermain, umur SMP ajaklah belajar adab, anak umur SMA ajaklah berteman. Ya, ajaklah berteman. Karena nanti akan memberikan pengaruh-pengaruh. Di sini terjadi kesenjangan karena kadang-kadang sebagian guru menampilkan hanya sosok kereng, ditakutin. Makanya kalau jadi guru hanya pengen kereng ditakutin, jadi aja kuntilanak atau hantu. Pasti ditakutin, udah nggak usah sekolah. Itu udah soheh, udah. Bagaimana sikap istri yang dilarang keras kajian sunnah ini? Waduh, ini banyak pertanyaan begini, saya belum bisa jawab yang soheh. Yang kemarin pakai jilbab ada ibu-ibu dilempar piring sama suaminya. Masya Allah. Alhamdulillah ya ada aja. Intinya saran saya walaupun bukan kebenaran final, ya satu kita harus terus wali rabbika tasbir kata Allah untuk membela agama Tuhanmu yang sabar. Kemudian yang kedua, kita harus mencari celah untuk mendekati suami, ambil hati. Kemudian yang ketiga, dijelaskan akmat kajian. Lalu yang keempat, mencari orang dekat yang disekani suami untuk menjelaskannya. Sehingga dia akan ada mungkin pamannya, kakaknya itu siapa yang disegani? Kecuali nggak punya siapa-siapa, berarti lahirnya dulu sama kebo kali. Gak mungkin kan? Cari tetangga, temannya atau atasannya pesen pak. Tolong pak jelasin sama suami saya pak. Ngaji itu kan manfaat masuk saya begini ini. Saya pakai jilbab yang tempiring, nyetel radio, yang bacaan Quran dikata-kata ini memang masjid loh tiap hari Quran Quran aja. itu masjid katanya. Nah dijelasin mas biar nanti rumah kita ini tidak ada uh, setan. Oh lu kurang ajar ya nganggep wasit ya, ha ha <laughs> oh, tersinggung gitu. gua ngusir gue ya, ha Gitu. Malah tersinggung lagi. Sebah susah. Gitu. Nah itu aja. Dijelaskan tadi sisi kehidupan Rasulullah dan para sahabat begitu paripurna. Jauh dibanding terbaik dengan zaman kita sekarang. sering kemajuan teknologi sama maksiat sangat banyak. Apakah bisa dikatakan setan zaman sekarang juga lebih canggih? Ya intinya hadirin sekalian, setan itu kan ada yang dari manusia, ada yang dari jin. Ya otomatis jam terbangnya iblis saja juga berbeda kok. Ya, penguasaan tentang masalah kelemahan-kelemahan manusia pasti akan juga lebih. Kalau wama khalaqtul jinna wal insa masing-masing punya alam. Kalau alam manusia maju, jin juga maju. Sama, nggak ada kurang. Makanya di sini dibutuhkan rangkap baju kalau ibarat kita mau menyelamatkan dari kedinginan. Ternyata banyak yang nggak pakai payung, jangankan rangkap. Akhirnya banyak os. Allah, Ya, tidak ketiba usahawat. Anak saya di rumah, tapi istri saya tidak setuju karena mau dibawa tinggal di Jakarta oleh calon suaminya. Oh, ini e, nanti tanya tentang hukum pengasuhan. Intinya anak dua tahun itu yang paling berhak ibunya sampai disapi. Ketika sudah mandiri dikasih pilihan mau ikut bapak atau mak. Kalau sudah umur balik ikut bapaknya karena itu konsekuensi semua kan di bapaknya nafkah sekolah papan pangan termasuk nah, nanti nikah gitu itu Ustaz adakah doa yang diajarkan oleh Rasulullah bagi kami para pendidik untuk bersabar dalam mendidik anak. Eh, banyak doa-doa yang supaya kita itu tahan bantingnya. Di antaranya doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa min ghalabati taini wa qahri rijal. Ada yang lebih panjang lagi. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasli wal jubni wal bukhli wal harmi wal qaswati wal ghaflati wal illati wal dillati wal maskanah Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wal fusuqi wal syiqaqi wal nifaq was sum'ati wal riya Allahumma inni a'udzubika minas samami wal bakami wal jununi wal judab wal baras wa a'udzubika min sayyi'il asqam ya ini hadis dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban sama Ibnu Khuzaimah dan sahih hadisnya dan doa-doa eh, yang Eh, menegaskan kepada kita supaya kita itu tegar, sabar, itu ya. Ini dibaca banyak sebetulnya kalau di sampai Cuma kadang-kadang kita itu sebenarnya di, di doa-doa yang dijual itu sudah lengkap semua itu. Kadang-kadang sampai tiga tahun nggak pernah kebaca. Ada yang beli buku, buku doa, kulitnya mesutuh plastiknya belum kebuka itu rumahmu. Setelah ada doa itu. Munasib agar mau menurut ilmu agama karena anak sendiri sulit mencari. Nah ini kesulitan. nanti su istri kesulitan ngaji, ini suami kesulitan dede istri. Kalau bagi saya dituakan aja, ya bapak biar dapat jodoh lagi. Nanti kan saingan jadi enak. Kalau satunya udah ngaji, jilbabnya gede, kan yang, yang belum kan ngiri akhirnya. Nah, persaingan sehat jadi ya kan. Nah, itu sah, Itu paling cepat itu. Nah, terus kedua, mungkin komunikasi antum sama istri kurang. Apalagi rijal kawamuna ala nisa. Ku angkusakum di tangan antum. Kok sampai tidak bisa deal untuk menekan dalam konteks tanda positif sama istri antum. Berarti antum kalah. Ini ini sudah proses kekalahan. Jangan-jangan 3 satu Ini ya. Antum nggak punya daya tawar bagus apa sih? Ya. Bagaimana cara me, no, menerapkan sifat tegas dan lembut dalam kini sikap lembut tegas. Contoh anak kita main game. Nggak boleh ya nggak boleh, nggak ada utak atik. Tapi caranya dijelasin. Nah, kamu mau idiot nggak? Tuh ini gambarnya. Apalagi sekarang banyak WA kan. Ambil aja nih. Ini orang idiot. Mau nggak kayak gini? Ya yang tak mau. Mau saya. Ini agar syarat orang diantim. Ya betul di Jepang itu banyak yang anak-anak kena penyakit syaraf akhirnya. dijelasin jelasin. Ya. Malah saya dulu yang malas sholat itu saya kasih gambar tentang itu film kiamat aja langsung sholat kok. Itu oh, ini nanti masuk api kayak begini. Ini cuma dunia apinya. Kira-kira contohnya. Itu siksa kubur kita lihatin orang gambar yang ada di kuburan itu udah alhamdulillah cara-cara itu bisa kita tempuh. Terakhir Gimana pendapat Ustadz tentang pendidikan TK sekarang, di mana anak-anak dipaksa untuk belajar baca tulis hitung sampai siang. Saya nggak setuju 200 persen. Ya, calistung itu bukan untuk anak TK, tapi pengenalan huruf penting, pengenalan angka penting. Coba sekarang kan ada bongkar pasang huruf. Cari nama ab Abdul Muhsin. A. Kalau A, huruf A ini yang ada di barang-barang ini apa aja? A, apel. Ah, itu aja. Tapi kita kenal apelnya dia itu, bukan tulisannya dok. Nulis bolak-balik apel nggak tahu apel, dia <laughs> lucu. Itu apel ya mana? Itu yang gede cipluan ini. Repot. Sekarang apalagi? H HP. Mana HP? H. Ah, terus K apa? Kebo. Nah, itu. Anak kesana arahnya bacanya itu. Jadi huruf tapi kita kenalkan bendanya. Itu nanti TK saya sudah kita sistem itu. Makanya kita terapkan sistem sentra sunnah. Mahal. Kita kirim ahlinya itu sampai habis berapa puluh juta. Tapi Alhamdulillah sudah langsung sekarang dapat hasilnya. Jadi anak itu bisa mengendalikan diri, bisa menguasai diri, bisa berbagi, bisa memiliki satu apa namanya. Bahkan kalau prinsip sentra itu yang jadi guru itu anak. Nah itu. Makanya belajar dari anak. Bukan sekarang gurunya itu repot. Bahkan masuk itu anak jadi guru. Nah itu kita orang tua sekali-kali kita praktekkan. Seandainya bapak jadi anak bapak. Ya, itu gurunya diajari anak-anak itu. Tolong tulis cari huruf A yang sesuai dengan benda di sekitar kita. B sekitar kita. Itu. Ikutin. Bahkan banyak drastis perubahannya. Makanya daftar itu TK itu masya Allah belum dibuka udah penuh. Itu. Karena memang merasakan itu. Ini TK. Jadi yang paling penting bagaimana anak itu kita kenalkan dirinya sama lingkungan kanan kirinya. Mandiri. Jadi temanya soleh, ceria, mandiri. Soleh pembentukan karakternya islami. Ceria anak itu jangan sampai kita paksakan. Dan hal apa pun termasuk. Wah anak digeber nulis, baca, hitung sampai. Ya itu namanya gak ceria. Nyampe rumah stres. Cemberut aja. tulisan SD itu nanti dijamin itu. Nggak mau sekolah. <laughs> Itu. Karena udah tamat dia merasa. Itu. Jadi soleh, ceria, mandiri. Soleh, ceria, mandiri. Sekarang anak sekolah di SMA umumnya dulu di pondok tapi dia tidak mau SMA di pondok. Bagaimana bisa mendidik? Nah ini memang problem. Saya itu bilangin sama makanya sekarang saya menerapkan di Ibnu Hajar sekolah saya itu 6 tahun. SMP langsung ke SMA. Kenapa? Setelah belajar pengamatan dari 4 tahun, anak SMP yang kita bentuk sudah susah-susah itu kayak bikin roti ngadon sudah susah, nyeta sudah susah, nggak di open. Kira-kira gimana pak? Remek nggak? Remek, kesenggol remek, keinjak remek. Remek. Baru satu tahun aja remek. apalanya kamu dek? Gimana deh <laughs> Ah hilang. Tinggal untuk berbinas Terus isbal sudah ya Allah. Udah. Udah ngikutin. Dengar musik isbal ini susah. Apalagi dia mas memilihnya SMA itu untuk pelampiasan. Karena merasa tertekan di pesantren. Ini lebih dahsyat lagi. sulit kekacauannya. Itu. Makanya tolong dijaga keistiqomah Antum itu udah kecetak, kadang baru dipegang aja putus. Ya, remek. Apalagi dikocok di toples. Habis. Itu ya. Demikian subhanakallah Allah, asyhadu an dan warahmatullahi wabarakatuh.